Fa fi sahihi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa fi sahih sahih Muslim 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Man barang siapa qala yang berkata dia la ilaha illallah Dia mengucapkan la ilaha illallah Wa kafara dan mengkufuri dia bima dengan apa-apa yu'badu yang disembah min dunillah selain Allah haruma maka haram apa maluhu hartanya wadamuhu dan darahnya apa artinya haram hal, haram darah dan hartanya Ay maksudnya muni'a akhdhu marihi dilarang mengambil hartanya wa qatrihi dan dilarang membunuh dia binaan ala ma dhahara minhu atas dasar apa yang dia tampakkan? Apa yang dia tampakkan? Dia mengucapkan la ilaha illallah dan mengatakan kufur kepada selain Allah. Wa hisabuhu 'ala Allah dan hisaban dia 'ala Allah atas Allah azza wa jal. Apa maksudnya? Eh maksudnya Allah Ta'ala huwallazi yatawalla hisab man talaffadha bihadhil karimah. Allah Ta'ala yang akan menghisab orang yang mengucapkan kalimat ini. Fayujazihi ala hasabi niyyatihi wa i'tiqadihi. Lalu Allah akan membalasnya berdasarkan niat dan akidah yang sesungguhnya. Artinya, niatnya seperti apa, keyakinannya seperti apa, itu bukan ranahnya kita. Ranahnya kita adalah kita melihat dia mengucapkan la ilaha illallah, kita menyaksikan dia tidak mengakui atau mengkufuri semua berhala-berhala selain Allah itu yang yang kita lihat niatnya bagaimana bukan urusan kita dia iman betul apa enggak bukan urusan kita hmm? itu urusannya kita hanya melihat yang tampak melihat yang lahir melihat yang zahir wasarhu hadhihi terjemah penjelasan bab ini bab apa bab artinya tauhid dan la ilaha illallah adalah ma ba'daha minal abwab. Ma apa-apa ba'daha setelah terjemah ini, bab ini minal abwabi dari beberapa bab. Artinya bab-bab berikutnya ini akan menjelaskan tentang maknanya la ilaha illallah. Macam-macamnya syirik seperti apa? Kesempurnaannya tauhid seperti apa? Itu semua akan dibahas di bab-bab setelahnya. Apa artinya terjemah? Terjematul kitab wal bab fatihatuhu. Terjemahnya kitab dan babnya kitab adalah pembukanya kitab. Wal muradu biha hahuna atau judul. Adapun yang dimaksud di sini adalah qauluhu babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab pengertian tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu adalah terjemah. Apa artinya terjemah? Judul, awal kitab, awal bab. Jadi dari bab ini sampai berikutnya itu akan berisi penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan pengertian tauhid dan la ilaha illallah. Al-ma'na al-ijmali lil hadis yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadis annahu la yahrumu qatlul insani wa akhdhu malihi illa bimajmu'i amrayni. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seseorang tidak haram untuk dibunuh dan diambil hartanya kecuali apabila dia telah mengumpulkan dua perkara ini. Jadi syaratnya darahnya dihal- diharamkan, hartanya diharamkan. Artinya syarat seorang itu dikatakan muslim apabila dia telah memenuhi atau mengerjakan dua perkara ini. Yang pertama adalah qaulu la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua al-kufru bima yu'badu min dunillah. Dia mengkufuri semua yang disembah selain Allah. Fa'idha wujida hadhanil amrani wajabal kaffu anhu zahira. Ketika dua perkara ini sudah dijumpai, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri semua yang disembah selain Allah, maka kita harus menahan diri, menahan tangan dari dia. Darahnya haram, hartanya haram. Nah, zahiran artinya hukum ini hukum zahir, hukum yang nah, secara lahiriah. Karena yang bisa kita lihat yang zahir itu. Wa tafwidu batinihi ilallah. Adapun batinnya niat dia seperti apa, akidah dia sebenarnya seperti apa, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita nggak bisa mereka-reka, wah yaitu ngomong la ilaha illallah ngomong kufur dengan berhala itu omongannya saja itu enggak niatnya enggak gitu itu bukan urusan kita nah masalah niatnya dia keadaan hati dia itu bukan urusan kita fa in kana sadiqan fi qalbihi jazahu jazahu bi jannatin na'im apabila dia mengucapkan la ilaha illallah mengkufuri semua yang disembah selain Allah itu benar-benar jujur dari dalam hatinya, Allah pasti membalasnya dengan surga. Wa in kana munafiqan azabahul azabal alim. Kalau ternyata dia munafik, ngomong la ilaha illallah hanya pura-pura, ngomong kufur dengan berhala hanya pura-pura, maka Allah akan menyiksanya dengan siksa yang menyakitkan. Wa amma fid dunya fal hukmu 'ala zahir. Adapun di dunia kita menghukumi dia berdasarkan yang tampak, berdasarkan ucapannya, berdasarkan perilakunya. Selagi dia tidak menampakkan ucapan-ucapan kufur, ucapan-ucapan syirik, perbuatan-perbuatan kufur, perbuatan-perbuatan syirik, ya sudah kita akui dia sebagai orang Islam. Munasabatul hadithi lil bab hubungan hadis ini dengan bab annahu min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Hadis ini termasuk dalil yang paling besar, paling jelas yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Apa itu? Wa annahul kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Artinya, mengucapkan la ilaha illallah adalah mengkufuri semua yang disembah selain Allah. Walaupun mengucapkan la ilaha illallah, mengakui dia harus menyembah Allah, mengerti maknanya la ilaha illallah, tapi tidak mengkufuri semua yang disembah selain Allah, hukumnya tetap kafir. Ma yustafadu minal hadis. Kesimpulan yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, anna ma'na la ilaha illallah huwal kufru bima yu'badu min dunillahi minal asnami wal kuburi wa ghairiha. Maknanya la ilaha illallah adalah mengkufuri semua yang disembah selain Allah, apakah itu patung-patung, kuburan-kuburan dan yang lainnya, monumen-monumen, apa lagi? Bahwa semua yang disembah selain Allah. Wa annam anna mujarrad talaffudhi bila bi ilaha illallah hanya mengucapkan la ilaha illallah saja ma'a adamil kufri bima yu'badu min dunillah la yuharrimud dama wal mala. Kalau masih tidak mengkufuri semua yang disembah selain Allah, berarti darahnya, hartanya belum diharamkan. Jadi mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi kok masih tidak mengkufuri yang disembah selain Allah, darahnya, hartanya belum diharamkan. Walau arafa ma'naha wa amila bih, Walaupun dia mengerti maknanya la ilaha illallah dan mengamalkannya. Dia mengerti maknanya la ilaha illallah itu harus menyembah selain ya, harus menyembah Allah dan harus mengkufuri selain Allah. Dia juga ibadah, tapi prakteknya dia nggak mau mengkufuri selain Allah. Itu belum cukup. Malam yadhif ila dzalikal kufra bima yu'badu min dunillah. Selagi dia tidak menambahkannya dengan mengkufuri semua yang disembah selain Allah. Makanya syaratnya la ilaha illallah itu bermanfaat ada berapa? Delapan. Ilmun wa yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. zidat thaminatul kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha ilmun ngerti maknanya yakinun yakin dengan maknanya gak ragu-ragu kemudian sidqun diucapkannya dengan jujur wa ikhlasun jadi niat diucapkannya dengan karena Allah mukhlis ma'amahabbatin harus ada rasa cinta dengan apa yang ditunjukkan oleh lafaz la ilaha illallah Wangkiyadin wal kabuli dan menerima apa yang menjadi maknanya la ilaha illallah Wangkiyadin dan mengikuti apa yang menjadi maknanya la ilaha illallah wazid tsaminatul kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha ditambahkan yang ke delapan adalah engkau mengkufuri semua yang disembah selain Allah satu dari delapan syarat itu hilang walaupun mengucapkan la ilaha illallah tidak ada manfaatnya hanya di sini yang menjadi apa ranah kita untuk menghukumi adalah hal-hal yang dohir saja apa itu yang dohir-dohir dia mau mengucapkan la ilaha illallah dia mau tunduk pada konsekuensi la ilaha illallah dia mau mengkufuri semua yang disembah selain Allah. Itu yang dahir-dahir. Tapi yang sifatnya batin, apa tadi? Kesungguhan dia, keyakinan dia, kejujuran dia, itu bukan urusan kita, bukan. Kemudian yang ketiga, anna man atabit tauhid waltazama syara'i'ahu zahiran al kafu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dalik. Barang siapa yang telah mengerjakan tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, waltazama syara'i'ahu zahira. Kemudian dia mengikuti menetapi syariat secara zahir. Secara zahir kita lihat perilaku dia adalah perilaku orang Islam wajabal kafu anhu kita wajib menahan tangan menahan diri dari dia hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dalik sampai kita melihat jelas mengetahui jelas dia mengerjakan sesuatu yang menyelisihinya dia mengerjakan kekufuran dia mengerjakan kesyirikan baru selagi kita tidak melihat jelas itu dia tetap muslim yang ke Empat. Wajib al kafu anil kafiri idza dakhala fil Islam. Wajib menahan diri dari orang kafir ketika dia masuk Islam. Artinya ketika orang kafir mengatakan la ilaha illallah, kita harus menahan diri dari dia. Walau fi halil qital. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallahnya saat perang, mau dibacok, terus la ilaha illallah harus ditahan. Mau tidur kok la ilaha illallah, ya sudah tahan hatta yatabayyana minhu huma yukhalifu dhalik. Sampai kita melihat jelas, mendapatkan bukti jelas dia mengerjakan yang menyelisihi Islamnya. Ternyata setelah la ilaha illallah disuruh sholat nggak pernah mau, disuruh puasa nggak pernah mau. Ternyata ya masih menyembah berhala dan seterusnya. Berarti apa? Dia terbukti mengerjakan sesuatu yang menyelisihi Islamnya. Yang kelima, annal insana qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunillah. Seseorang terkadang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak mengkufuri apa-apa yang disembah selain Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah bahkan itu wiridnya sehari-hari la ilaha illallah la ilaha illallah. Tapi ternyata dia melakukan ibadah-ibadah untuk selain Allah. Ketika ada kebutuhan ketika kesulitan yang dimintai siapa? Walian di kuburan. Padahal dia setiap hari mengucapkan la ilaha illallah. Setiap hari mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi lakukan-lakukan syirik seperti memberikan sesaji-sesaji di tempat-tempat yang keramat. Dia masih kerjakan juga. Yang keenam, annal hukma fid dunya ala zahir. Hukum di dunia itu berdasarkan yang zahir, yang tampak. Apa yang kita lihat? Oh dia masih Islam. Dia nggak syirik. Dia nggak mengerjakan kekufuran. Ya sudah. Itu hukum di dunia begitu. Berarti dia muslim. Wa amma fil akhirah fa'alan niyati wal maqasid. Adapun hukum di akhirat itu berdasarkan niat dan tujuannya. Walaupun di dunia dia dinyatakan Islam, walaupun di dunia dia dinyatakan muslim. Tapi kalau niatnya, tujuannya ternyata Beda di akhirat ya hukumnya dia berdasarkan niat dan tujuannya itu. Hurmatu malil muslim wa damihi illa bihaq. Haramnya harta orang Islam dan darahnya kecuali dengan hak. Orang Islam itu dihalalkan darahnya karena apa? Karena zina muhsan. Karena apa lagi? Karena membunuh orang yang diharamkan oleh Allah. yang membunuh orang Islam. Dikisos. Yang ketiga karena dia murtad Makna qaulil musannif maksud atau arti ucapan musannif wa syarhu hadhihi terjemah ma ba'daha minal abwab bahwa penjelasan terjemah ini judul ini adalah bab-bab berikutnya artinya adalah annama ya'ti ba'da hadzal bab minal abwab fihi ma yubayyinu tauhid wa yuwaddihu la ilaha illallah artinya bahwa setelah bab ini bab-bab setelah ini isinya adalah penjelasan tentang tauhid dan penjelasan tentang makna la ilaha illallah wa bayanu asya'in katsiratin minasyirkil asghari wal akbar dan penjelasan contoh-contoh yang banyak tentang syirik asghar dan syirik akbar wa ma yuwassilu ila dhalik dan apa-apa yang e, menyebabkan pada syirik apa saja minal ghuluwi wal bid'ah sifat ghulu berlebih-lebihan wal bid'ah dan bid'ah mimma yajibu tarkuhu min madmuni la ilaha illallah yang harus ditinggalkan sebagai konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah. Nah,